Kitab tentang zuhud dan ar-raqaiq. Sebagaimana telah disebutkan kemarin, zuhud sekali lagi adalah yakni seseorang berbuat atau melakukan suatu perbuatan yakni adalah senantiasa melakukan meninggalkan semua perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya bagi kehidupan akhirat. Jadi seorang yang dikatakan surut itu adalah orang yang berusaha meninggalkan semua perkara yang tidak ada manfaatnya bagi kehidupan akhirat. Baik itu berupa ucapan, perbuatan, keyakinan dan sebagainya. Semua perkara yang tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya bagi kehidupan akhirat, yang tidak menambah ketaatan dan sebagainya, maka dia tinggalkan. Nah, itulah makna zuhud sebagaimana dijelaskan para ulama yang kemarin telah berulang sebutkan. Nah, dan pada pertemuan lalu kita telah membahas hadis yang kedua dalam bab ini. Lalu sekarang kita lanjutkan pada hadis yang ketiga. Qala mu'allif rahimallahu taala Hadisu أبي هريرة رضي الله an عن رسول الله صلى الله عليه وسلم yaitu hadis yang kedua ketiga adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda idza nadara ahadukum ila man fuddila alaihi bil mali wal khalqi fal yandur ila man huwa asfala minhu perhatikan ya Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam dia mengatakan perhatikan idza nadara ahadukum apabila salah seorang dari kalian melihat ila kepada man fuddila alaihi orang yang diberikan karunia atasnya diberikan kelebihan kepadanya fil mali dalam perkara harta wal khalqi dan dalam masalah penciptaan atau bentuk tubuh maksudnya dia beri kelebihan apakah itu dengan gantengnya tampannya cantiknya atau kuatnya tubuh dan sebagainya Perhatikan di sini. Kata Rasulullah SAW, apabila salah seorang dari kalian melihat kepada orang hudila alaihi yang diberikan kelebihan kepadanya, yang diberikan keutamaan atau kelebihan atau karunia yang banyak kepadanya, ilmali ya dalam perkara harta benda wal khalqi ataupun dalam penciptaan atau bentuk tubuhnya ya Nah, fal yandur maka hendaknya dia melihat ila man huwa asfala minhu. Ya. Hendaknya dia melihat kepada orang yang lebih rendah darinya. Orang yang dia itu lebih rendah dari dirinya. Maksudnya bagaimana ya, kawan? Maksudnya di sini antum perhatikan, iya. Kalau seseorang ingin melihat kepada keadaan orang lain, ya yang orang lain itu lebih diberi banyak keutamaan oleh Allah daripada dirinya ya baik dalam masalah harta benda ataupun dalam masalah bentuk tubuhnya yakni berupa kecantikannya ketampanannya atau kekuatan fisik tubuhnya dan sebagainya maka dalam urusan-urusan dunia semacam ini Rasulullah memberikan solusi atau alternatif yaitu hendaknya dia melihat kepada orang yang di bawahnya, orang yang keadaannya lebih rendah dari dirinya. Dalam hal apa? Harta tadi. Nah, jangan melihat kepada yang lebih atas, jangan melihat kepada yang lebih apa tinggi atau lebih banyak hartanya daripada dirinya. Kenapa? Karena hal itu ma'asyiral muslimin dikhawatirkan akan menimbulkan tidak adanya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah, sementara kalau kita melihat kepada orang yang lebih rendah dari kita, yakni misalnya kalau kita ini melihat kekayaan, lihat pada orang yang miskin. Tentu kita bisa bersyukur, oh ternyata meskipun saya juga miskin atau kekurangan, ada yang lebih miskin daripada saya. Kan begitu? Kalau melihat kepada orang yang penuh dengan penderitaan, ya kita lebih bisa bersyukur. Oh, alhamdulillah, ternyata penderitaan saya lebih ringan, tidak lebih berat daripada orang tersebut yang kita lihat. Nah, sehingga dengan itu akan menjadikan kita lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, akan lebih banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melihat kepada orang yang keadaannya lebih daripada kita sendiri. Paham maksudnya? Nah, jadi dikuatkan dengan riwayat yang lain juga sama riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala juga dengan lafaz yang lain kata beliau sallallahu beliau mengatakan unduru ila man huwa asfala minkum ya lihatlah oleh kalian orang yang lebih rendah daripada kalian maksudnya lebih tidak beruntung daripada kita kalau kita ini ya Tuhan, ya, nah sekarang tubuh kita seperti ini, walhamdulillah masih sehat. Ya, meskipun tidak punya, masih sehat, ya, dan sebagainya. Lihat kepada orang yang keadaannya lebih rendah dari kalian. Walatan turu ilaman man dan jangan kau melihat kepada orang yang di atas kalian. Kenapa? Bahwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaikum karena sesungguhnya ya hal itu lebih pantas. Ajdar itu maksudnya apa? Yakni lebih layak, lebih berhak ya. Naam an la nikmat Allah untuk tidak merendahkan, tidak meremehkan kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala alaikum atas kalian. Artinya apa ya, kawan? Kalau kita melihat kepada keadaan orang yang keadaannya lebih rendah dari kita, maka menjadikan kita untuk apa? Tidak menganggap remeh, tidak menganggap kecil, tidak menganggap rendah kepada nikmat Allah yang diberikan pada kita. Beda kalau kita melihatnya kepada orang yang keadaannya di atas kita. Ya, ya kawan, kita ini sekarang sehat misalnya. Kita melihat kepada, yo, iya, masuk sehat, aku sedang beli sepeda motor ya, ya kan? Wes wes jam motor api, saya dulu sih dulu meneh. Aku terus duwe motor masa elek, pokoknya sing penting mobil gitu ya. Nah, akhirnya apa? Gak ada rasa syukur. Ya, sepeda motor yang dia punyai gak dia syukuri. Kesehatan yang diberikan Allah gak disyukuri. Bisa makan sehari-hari gak bisa disyukuri. Ya, karena apa? Yang dia lihat orang yang di atasnya terus. Ya, nah, pengen duit motor, koyok si bulan itu pengen duwe omah sing gedhe magro-magro kayak si bulan itu terus begitu ya sehingga apa apa yang nikmat yang ada diberikan Allah pada dirinya tidak disyukuri nah begitu makanya Nabi saw mengatakan ya wala tanduru ilaman man fawqakum jangan kamu melihat kepada orang yang lebih di atas kalian atau di atas kalian lebih tinggi dari kalian kenapa bahwa ajdan karena yang demikian itu lebih berhak an la nikmat Allah. Lebih berhak untuk apa? Tidak menjadikan kita lebih untuk tidak meremehkan, tidak menganggap hina, tidak memandang rendah kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala alaikum atas kalian. Nah, Pak, maksudnya ini ya, Pak. Nah, begitu ya. Jadi sekali lagi ya, Pak. Dalam hadis yang mulia ini, alhamdulillah, Rasulullah berikan bimbingan kepada kita. Ya, bimbingan tatkala kita memandang melihat dalam urusan harta benda, dalam urusan dunia, maka jangan melihat orang yang keadaannya lebih rendah dari kita. Maksudnya yang nasibnya tentunya lebih tidak bagus dibanding kita. Iya, kita misalnya seperti ini ya, Iya, alhamdulillah masih bisa makan sehari-hari meskipun cuma tempe lauknya. Iya, santri begitu ya. Tempe, tahu, sayur sayur bening, sayur opo, gudang paling gak butter mie, ya paling wah pinjam paling enak ya nah tapi alhamdulillah masih bisa makan coba tanya orang lain yang mungkin hidupnya masih di pinggir-pinggir jalan ya yang harus ngamen yang harus i dan itu ya nah mereka harus berpanas-panas mereka harus berdesak-desakan mencari nafkah dan seterusnya alhamdulillah Allah masih berikan kebaikan bagi kita ya atau kalau kan kita punya apa-apa alhamdulillah kita masih sehat banyak orang kaya raya tapi tinggalnya cuma di rumah sakit melulu uangnya habis untuk sekedar ya tidur tiduran di rumah sakit Kue pilih ngendi ya, Ya, pilih ngendi Ya. urep sugit neng loro-loron. opo melarat neng sehat? Ayo, pilih dia Ya, Pilih mana? Ya. sugit neng loro-loron. Ya, ya. Maksudnya kaya tapi sakit-sakitan. Atau melarat, oh enggak duit, tapi sehat. Loh, pilih sih ya, ya. Barakallahu fikum. Eh? Melarat. Melarat. Melarat tapi sehat gitu ya. <laughs> Barakallahu fikum. Ya. Nah, perhatikan ya, kawan. Iya. Subhanallah, perhatikan ini, ya. Jadi demikian Nabi kita mengajarkan kalau kita melihat kepada orang lain dari sisi hartanya, dari sisi kekayaannya, dari sisi dunianya, ojo ndeleng karo sing dhuwur-dhuwur. Jangan melihat kepada yang di atas kita. Kenapa? Karena itu, karena itu hal itu akan menyebabkan kita menjadi orang yang tidak pandai bersyukur dengan nikmat Allah. Ya. Nah, sementara kalau kita melihat kepada saudara kita yang nasibnya lebih tidak enak daripada kita, maka menjadi kita itu seiso syukur. Ya, duwe sepeda ontel, alhamdulillah iso sepedaan. Wih, kancaku gur melaku, ning ya, kayak iso naik sepeda ontel. Lho ya toh. Naik sepeda motor biarpun jelek, alhamdulillah masih bisa numpak pit motor ya. Saudara kita itu yang duduk pada ontel terus gitu. Kan begitu ya. Kita punya sedikit lagi naik, ya punya mobil meskipun mobilnya ya kelas sing mobil sing ya kayak Pak Ganif gitu ya misalnya ya. Mobilnya mobil oh, rung tung tung tung begitu itu ya. Alhamdulillah iso laku ya tekan Malang si iso numpak mobil loh daripada antu berdesa naik bis loh repot naik kereta api naik bus desak-desakan alhamdulillah Bapak ini bisa bersyukur gitu aja, ya? nah, alhamdulillah begitu ya nah Alhamdulillah. Maka ini artinya apa ya Tuhan? Memandang kepada sesuatu yang lebih di bawah kita, menjadikan kita untuk mudah dalam hal mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik, dari hadis yang mulia ini Ma'asul muslimin dapat kita ambil beberapa pelajaran. Yang pertama, faedah atau pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini Ma'asul muslimin, nah disunahkan bagi setiap muslim untuk melihat ya, untuk melihat kepada orang lain dalam urusan dunia ya dalam urusan dunia kepada orang yang lebih rendah dari dirinya kepada orang yang lebih rendah dari dirinya maksudnya adalah apa sekali lagi disunahkan bagi setiap muslim apabila ya melihat kepada orang lain dalam urusan dunia ya atau harta benda maka lihat kepada orang yang lebih rendah dari dirinya. Maksudnya yang nasibnya, keadaannya itu tidak lebih baik daripada kita. Iya. Meskipun ya kawan, mungkin ya ada orang yang wajahnya Allah dijadikan Allah kurang indah misalnya, kurang ganteng, ya. Masih bisa bersyukur alhamdulillah aku masih bisa hidup. Alhamdulillah masih bisa bernafas, masih bisa mendengar, masih bisa apa melihat. Coba ada orang yang apa sehat, apa orang badannya ganteng tapi hancur karena habis kecelakaan misalnya ya atau dihilangkan nikmatnya dengan misalnya ya kena terbakar atau karena apa saja begitu sehingga nah sekarang tergeletak di rumah sakit. Alhamdulillah biarpun jelek yang penting sehat, ya. Biarpun jelek yang penting soleh ahli ibadah begitu. Itu kalau kita melihat kepada nikmat Allah, maka menjadikan kita mudah dan cepat bersyukur atas nikmat Allah, ya. Baik, seperti itu. Adapun dalam masalah kehidupan akhirat, dalam masalah ibadah hendaknya kita melihat kepada orang yang lebih tinggi ya derajatnya daripada kita. Itu dalam urusan akhirat. Dalam urusan akhirat maksudnya dalam hal ibadahnya, keteguhannya, kesolehannya, kerajinannya, ketaatannya. Lihat kepada orang yang derajatnya lebih tinggi dari kita, yang lebih soleh dari kita. Supaya apa? Kita ada keinginan seperti dia untuk berlomba-lomba, untuk meninggikan derajat kita lebih tinggi lagi. Nah, seperti itu. Karena itulah ya Tuhan, ini satu bimbingan yang baik dari Rasulullah Alaihi Wasallam. Ya, nah maka perhatikan, biasanya orang-orang itu ketika melihat kepada orang yang lebih kaya ya atau orang yang lebih banyak hartanya atau orang yang lebih tampan lebih gagah dari dirinya maka kalau kita lihat ke atas terus seperti itu akan menyebabkan apa sikap lemah menyebabkan sikap lemah diri kita menjadi lemah tidak bersyukur terhadap nikmat Allah yang diberikan kepada kita ya seperti itu memandang kebien iya, aku urep yang nginang ini ibadah berang-berang tahun yo pancet melarat ya toh akhirnya apa timbul rasa males ibadah ya upah perek saya ibadah ya gini gini terus ada hidupnya ya pas-pasan terus hidupnya melarat terus ya nah miskin biar cuma jadi apa naam gini-gini terus saja lantas tidak masalah ya tuan kalau kita melihat kepada orang yang tinggi-tinggi ya di atas kita hartanya banyak maka menyebabkan kelemahan ya nah tapi kalau kita melihat kepada orang yang lebih tinggi dalam masalah agama juga dalam masalah ilmunya dalam masalah amal solehnya dalam masalah ketaatannya mendorong kita juga ingin menyamai mereka atau bahkan berlomba-lomba daripada kita nah sekali lagi itu faedah faedah yang bisa diambil dari hadis ini sedikit saja karena memang hadisnya pendek namun ringkas seperti itu ya jadi sekali lagi ya nah disunahkan bagi setiap muslim untuk melihat mata orang lain dalam urusan dunia melihat kepada orang yang lebih rendah dari kita maksudnya yang keadaannya nasibnya tidak lebih baik daripada kita Hikmahnya apa? Nomor dua sebutkan. Hikmahnya adalah agar kita lebih mudah untuk banyak bersyukur ya agar kita lebih mudah untuk banyak bersyukur ya akan mensyukuri nikmat nikmat Allah Subhanahu wa taala biarpun sedikit ya ikhwan ya itu nikmat Allah yang harus dihargai wa ma bikum min ni'matin fa Allah maka nikmat apapun yang ada pada kalian semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala ya makanya Allah ingatkan kita ya fadkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun ya ingatlah kalian padaku pasti aku akan ingat kalian dan bersyukurlah atas nikmat-nikmatku kepadamu maka ya dan jangan kalian kufur begitu maka kenikmatan apapun sedikit atau banyak ikhwan ya, harus disyukuri contoh ya ikhwan saya sering menyampaikan pada antum ya nah Coba perhatikan, kita ini sehat. Sehat itu nikmat apa enggak? Nikmat. Subhanallah. Bisa kentut tanpa ada halangan, nikmat ya. Nikmat. Coba kalau seandainya kesehatan atau nikmat bisa kentut itu aja dihapus oleh Allah, gimana rasanya? Perut kita akan kembung. Yo, gedek, yo besar sekali. Ya, nah mau makan tidak enak, mau tidur tidak enak, mau begini tidak enak, mau begitu tidak enak, semua tidak enak. Ya, baik. Oh, Sampai-sampai dulu ada teman kami ya di Malang itu, iya, nggak bisa kentut di rumah sakit untuk bisa kentut sekali saja kita harus nebus obat seharga 250 ribu satu pil gur iso kentut kita nggak usah beli pil ya, ya. tiap hari sudah nebus ya ya nah masya Allah itu ya nikmat nikmat apa enggak nikmat ya jangan dikira itu ya kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa bicara subhanallah, rasakan nikmatnya. Ya, sekali lagi melihat kepada masalah dunia atau harta jangan melihat yang dulu-dulu. Deloken sing rendah kita. Nasibnya orang ya, apa itu lebih rendah dari kita. Tapi kalau melihat dalam urusan akhirat atau agama, lihat pada orang yang lebih tinggi derajatnya. Dalam arti, lihat kepada orang yang lebih taat, lebih soleh, lebih baik amalnya, lebih tinggi ilmunya, dan seterusnya. sudah mendorong kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Baik, kita lihat hadis yang keempat dalam bab ini. Qala ma'alif rahimahullahu ta'ala. Hadisu Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, yaitu masih hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, annahu bahwasanya dia sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Bahwasanya dia yaitu Abu Hurairah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ini kisah ya. Rasulullah bercerita dengan kisah yang panjang. Perhatikan. Inna salasatan fi bani Israel. Sesungguhnya dahulu ada tiga orang ya di kalangan bani Israel atau di masyarakat bani Israel. Saya tanya dulu inna satu fi bani Israel. Ya sesungguhnya ada tiga orang dari golongan dari kalangan Bani Israel abrosu wa akro'a nah, abroso wa akro'a wa ahma abros abros itu orang yang punya penyakit kusta atau belah ya penyakit belah tangannya itu belah sehingga kulitnya tidak indah ya belah-belah, merah putih-putih ya. Nah, abros itu orang penyakit belah wa akro dan orang yang penyakit botak kepalanya akro ya akro ini memang kepalanya itu terkena penyakit sehingga tidak tumbuh rambutnya ya sebagian tumbuh sedikit yang sebagian sebagian banyak banyaknya botak sehingga tidak indah tidak bagus ya nah kepalanya wa akma dan satu orang lagi adalah orang yang buta abros akro ahma ada orang yang punya penyakit belah ya yaitu tubuh kulitnya atau kulitnya itu belang-belang sehingga ada idah akroh utama dan buta matanya ya lillahi tiga orang tadi itu lillahi mereka ya menyatakan Artinya dia berharap ya supaya dia itu diberi Allah Ta'ala kulit yang indah, yang bagus dan warnanya juga bagus. Ya, kalau kulit orang yang disukai itu apa? Warna kuning-kuning gitu Pak ya. Kuning-kuning keputihan itu ya. Nah, tidak terlalu putih, tidak terlalu merah, tidak terlalu hitam, tidak terlalu macam-macam. Ya, kalau kita ini termasuk bagus ini ya. Kulitnya sawo matang istilahnya. Tapi yang ada lagi yang lebih bagus, kuning langsat. Nah, itu ya. Mungkin yang warnanya kuning langsat gitu ya. Itu nampak lebih indah dan bagus. Maka orang ini pun ditanya oleh malaikat, "Ayyu syai'in ahabbu ilaik?" Apa yang kamu inginkan? Apa yang kamu sukai? Ya, kola. Maka dia menjawab, launun hasanun. Warna yang indah, yang bagus. Wajildun hasanun dan kulit yang bagus. Ya, kod kodironi an kod kod nasu. Ya, sungguh orang-orang telah mengejekku, telah menghinakan aku dan menjauhi aku. ya manusia itu membenci dia ya dan juga menjauhi dia dikarenakan punya kulit yang jelek tadi. Qala lalu malaikat berkata, oh, diceritakan dalam hadis ini oleh Abu famasahahu maka malaikat ibu itu pun mengusapnya. Pada anhu sehingga hilanglah penyakit belang itu dari kulitnya atau tubuhnya orang tersebut yaitu malaikat mengusap kulitnya orang tadi yang kena penyakit belang atau tubuhnya yang kena penyakit belang tiba-tiba dahaba anhu bilanglah, ya penyakit belang itu dari dirinya fa'utiya launan hasanan wajil dan hasanan kemudian diberikan kepadanya warna tubuh yang bagus dan kulit yang bagus Fakola, Lalu malaikat itu masih bertanya lagi. Ayun mali ahabu ilaik. Apa harta yang kamu sukai? Coba perhatikan. Ya, apa harta yang kamu sukai? Kola al-ibil, yaitu onta kata dia. Wa utiya naqatan usyara, ya. Kemudian diberikan kepadanya naqatan usyara, yaitu seekor onta yang bunting. Onta yang sudah hamil tua, yaitu yang mau melahirkan. Ya, subhanallah. Perhatikan, diuji orang ini. Asalnya dia kena penyakit belah, miskin, orang-orang takut dan menjauhi mereka semua, menjauhinya. Ya. Nah, sehingga ketika datang malaikat dalam bentuk manusia yang tidak dikenal oleh dia, dia minta diberikan tadi kulit yang bagus, warna yang bagus. Demikian pula minta diberi harta yang paling dicintai itu onta. Maka diberikan kepadanya nakotan usyara yaitu onta yang yang hampir beranak ya. Faqala lalu didoakan oleh malaikat yubarika yubana yubarok nah yubaraku laka fiha ya nah mudah-mudahan ya Allah memberkahi kamu dalam masalah harta bendamu ini sudah ya setelah datang kepada si belang diberikan kepadanya harta berupa onta yang beranak onta yang bunting yang mau punya anak maka Ya, ditinggal setelah itu. Setelah didoakan, yubarok yubarokulaka fiha. Semoga Allah memberkahi kamu di dalamnya. Wa al akro Kemudian malaikat datang kepada al akro Apa akra tadi? Orang yang botak matanya, kebotak eh, kepalanya, kebotak matanya, botak kepalanya. Ya. Faqala ya. Lalu kemudian malaikat itu berkata, "Ayyu syai'in ahabu ilaik?" Apa yang kamu sukai? Qala kata dia, sya'run hasanun ya rambut yang bagus ya, rupanya dia selama ini kepalanya kelihatan botak terus sehingga tidak pede ya tidak pede tahu pede ya percaya diri ya nah ya tidak pede penampilannya maka dia malu kalau ketemu orang karena botak kepalanya ya tapi ditanya apa yang kamu sukai sya'run hasanun rambut yang indah Bayat Abu Anni hada sehingga dihilangkan ya kotak ini dariku. kot qadironian nas, kot kodiri kot kodiran kodironi nasu. Ya, sungguh orang-orang telah membenciku dan menjauhi aku. Kala kemudian kata Abu Rob, pada haba botaknya tersebut fa'u'tiya Sya'ron hasanah kemudian diberikan kepadanya rambut yang indah rambut yang bagus fa'kola Kola, boleh dikatakan lagi fa'ayil mali ahabu ilai lalu apa harta yang kamu cintai Kola, kata orang tadi al-baqar sapi Masya Allah ya qala hamil yang apa perutnya pun juga ada isinya dan mau melahirkan subhanallah ya biar apa biar cepat bertambah tambah banyak Wakala lalu didoakan oleh malaikat tadi yubarakulaka kabiha. semoga Allah memberkahi engkau dalam hartamu ini Wakal ahma. Kemudian malaikat itu datang kepada orang ketiga yaitu orang yang ahma. Apa itu? Yang buta matanya. Fakola lalu bertanya kepadanya, "Ayyu syai'in ahabu ilai Apa yang kamu sukai? Qala, "Yaruddullahu ilayya basori." Allah mengembalikan mataku. Ya, artinya yaruddullah ilayya basori. Ya, semoga Fa'absiru bihi sehingga aku bisa melihat kepada manusia yang lainnya. Qala kemudian Abu roh cerita, famasahahu lalu malaikat itu pun mengusap matanya, faradallahu ilaihi basarahu. Lalu Allah mengembalikan penglihatannya kembali. Begitu ya. Artinya bisa melihat lagi. yaitu apa? Donam kambing ya. Fa'atahu syatan walida. Kemudian diberikan kepadanya seekor kambing yang walida, yaitu yang beranak. Ya, bisa yang sama-sama juga mau punya anak begitu ya. Fantijahadani wa walladahada. Maka kedua yang pertama tadi fantija itu beranak ya. Artinya apa? Beranak pinak. Fantajnam ya faun tidak maksudnya itu beranak pinak hadani dua dua tadi yang pertama yaitu apa sapi dan onta itu beranak pinak bahwa ada kemudian juga beranak ya yang yang ini yaitu yang ketiga apa itu kambing tadi artinya apa masing-masing hartanya dia bertambah banyak ya sapinya tambah banyak onta yang tambah banyak yang punya kambing juga masing-masing tambah banyak nah fakana lihada ya Bakana lihada wadin min ibilit walihada wadin min bakorin walihada wadin min gonamin. Maka yang ini ya mempunyai satu lembah, satu wadi berupa seekor onta. Kuwabe satu lembah, ontanya tambah banyak segitu. Ya, yang satunya lagi punya sapi sebanyak satu lembah. Ya, yang satunya lagi kambing juga satu lembah, banyak ya. Artinya apa? Tadi cuma satu berkembang jadi banyak, jadi banyak semuanya. Baik itu yang punya onta, sapi ataupun kambing. Summa innahu atal abros. Kemudian malaikat yang dulu datang kepada si orang yang wujudnya bukan lagi seperti dulu tapi dia menampal, menampilkan dirinya menampakkan dirinya seperti orang yang nah persis seperti orang yang datang itu yaitu orang yang punya penyakit belah dan juga miskin gak punya apa-apa ya di ini wahai atihi dalam keadaan bentuknya dan keadaannya bentuknya yaitu punya penyakit belah dan keadaannya yaitu yang miskin tidak punya apa-apa. Pakola lalu si orang ini tadi malaikat tadi yang datang pura-pura jadi orang miskin dan pengemis tadi ya dia datang kepada si belah. Pakola sambil berkata rojulun miskinun ya aku ini adalah seorang laki-laki yang miskin ya Nakat ta'at biar hibalu fi sabari telah terputus tali-tali perjalananku. Maksudnya, aku ini telah kehabisan bekal di perjalanan. Ya, habis secara letternya, ya, apa ta'at dia al-hibalu bisa safari. Telah terputus tali-tali perjalananku. Maksudnya, aku telah kehabisan bekal di tengah jalan. Fala balaul bala balaul yauma illa billahi summa bika. Kemudian tidak ada yang bisa ya bala bala ini maksudnya adalah yakni tidak ada yang bisa memberikan jalan keluar kepadaku pada hari ini ya jalan keluar dari kemiskinannya dari kekurangannya dan dari terputusnya ya hartanya tadi al yauma pada hari ini illa billah kecuali dengan sebab pertolongan Allah summa bika kemudian sebab pertolongan ingat ini ya di sini nggak boleh kita menggunakan pakai wawu tapi pakai summa kecuali dengan sebab Allah kemudian sebabnya kamu nah nggak boleh Allah dan kamu ini termasuk adab ya karena apa kalau menggunakan lafaz dan itu menunjukkan persamaan jadi syirik nanti tapi orang tadi mengatakan, tidak ada yang bisa menyelamatkan saya dari kekurangan ini pada hari ini kecuali karena pertolongan Allah, kemudian karena sebab pertolongan tidak ada, dia pura-pura saja bohong dia. Ya, artinya apa? Dia menolak memberikan pemberian nafkah atau sedekah. Dengan mengatakan innal huquqa kasirah, hak-hak yang lain itu masih banyak yang sudah saya beri itu kamu tidak usah begitu. Faqala lahu maka mereka pun mengatakan kepadanya, ka'ani a'rifuka." Sepertinya aku dulu mengenalmu. Hei, bulan alam takun abroso bukankah kamu dahulu adalah abros orang yang punya penyakit belah yang dulu kanas yang manusia membencimu dan menjauhimu ya fakiran kamu juga dulu dalam keadaan miskin Allah kemudian Allah berikan kepadamu harta ya nah lalu orang tadi menolak bohong lagi fakola lakot warrostu, lakot waristu likabirin ankit ankabirin Sesungguhnya aku ini mewarisi hartaku ini dari apa? LiKa Likabirin dari bapakku, ankabirin dari kakekku. Maksudnya dari turun temurun. Ya, bohong lagi orang itu tadi. Iya kan? Iya, dia mengatakan ini harta dari bapakku dan juga dari bapakku. Ya, sudah zaman dahulu saya warisi dari mereka. Begitu. Lupa dengan keadaan diri